بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia dan limpahan rahmat, taufik dan hidayah hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini hari Jumat yang merupakan hari ke-6 bulan Ramadan kita masih dapat bertemu di kajian interaktif Ramadan ini Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul bin Muhammad Sunusi hafizahullah dan insyaallah untuk tema kajian interaktif kita hari ini yaitu tadabbur dan tafakkur. Jadi tema kajian interaktif hari ini tadabbur dan tafakkur. Oleh itu kepada pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, maka Anda dapat mengirimkan pertanyaannya di halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com dan juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau via telepon di nomor 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah untuk kajian hari ini. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal al-kitab al-mubin. لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومآنيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kunci segala kebaikan dan merupakan pokok amalan hati yang sangat afdol dan sangat bermanfaat. Tafakkur dan tadabbur. Berfikir dan mencermati. Ini dua dari amalan hati punya keterkaitan makna dan diterangkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Tadabbur itu bermana berfikir tapi ia melihat kepada akibat dari perkara itu, kepada hal apa perkara itu akan berakhir. Adapun tafakkur, dia adalah kekuatan di dalam berfikir, penggambaran, dan melihat apa yang ingin dicari dan dicermati. Iya. Maka ini dua hal punya keterkaitan yang sangat kuat dan dua-duanya adalah hal yang diperintah. Tentang tafakur kita diperintah untuk memperhatikan dan merenungi dari kandungan Al-Quran ini. الله ارفرمن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Tidaklah kami memutus sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang kami wahyukan kepadanya. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Mereka diutus dengan bayinat, dengan zubur. Dan kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad ad dikir Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Walallahum yatafakkarun. Dan supaya mereka memikirkan hal tersebut. supaya mereka memikirkannya. Kita diperintah untuk memikirkan dari Al-Quran apa yang diturunkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, ikhtilafil layli wal nahar, laayatin li'ulil albab. alladhina yadkuruna الذين يذكرون wa قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat terhadap ulul albab orang-orang yang memiliki hati yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Rob kami, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci engkau. Peliharalah kami, jagalah kami dari siksaan api neraka. Maka tadabbur ini, tafakkur, adalah hal yang kita diperintah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun." Demikianlah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat supaya kalian itu berfikir. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim dibuat perumpamaan-perumpamaan terdapat berbagai permisalan-permisalan. Seluruh hal itu untuk kita tadaburi dan kita tafakkur terhadapnya. Allah berfirman, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk sorga itu. Penduduk sorga mereka lah orang-orang yang beruntung. Lau anna لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Andai kata, andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, terbelah karena takut kepada Allah. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia, supaya mereka berfikir supaya mereka berfikir dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan mana ini karena itu kata sebagian as-salaf rahimakumullah awidu a'yunakumul buka ay awidu a'yunakumul buka wa qulubakum at-tafakkur biasakan mata-mata kalian itu dengan menangis dan biasakan hati-hati kalian dengan bertafakur. Iya. Di dalam tafakur terdapat berbagai kebaikan untuk seorang hamba. Karena itu kata sebagian as-salaf, tafakur sa'a khairun min ibadati sana. Berfikir satu saat itu lebih baik daripada beribadah satu tahun. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, At-tafakkur fi ni'amillahi min afdalil ibadah. Berfikir pada nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu dari ibadah yang paling afdal. Dan kata Bishr al-Hafi rahimahullah, "Lau fakkara nasu fi 'azamatillahi ma asauhu." Andai kata manusia itu berfikir pada keagungan Allah, maka mereka tidak akan bermaksiat kepadanya. Tidak akan bermaksiat kepadanya. ini dari keadaan as-salaf. Di dalam tafakkur selalu memperhatikan, mengingat dan mencermati, merenungi dan uh, memikirkan. Sampai suatu hari Abdullah bin Mubarak melihat sebagian kawannya sedang tafakkur maka dia bertanya kepadanya, sampai mana engkau di dalam tafakkurmu? Maka kawannya menjawab, saya sudah sampai kepada as Perhatikan dia tafakkur akan hari kiamat, dia renungi bagaimana keadaan dirinya melalui proses-proses hari kiamat tersebut. Dan ia sudah sampai di pembahasan as Pembahasan tentang jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam lebih tipis dari rambut, lebih halus daripada rambut, sangat tajam, sangat licin. Dan ini semuanya perlu dilakukan tafakur. Iya, tafakur ini dari keadaan yang indah mengeluarkan seorang itu dari kelalaian menuju kepada kehidupan mengeluarkannya dari hal yang tidak dia senangi kepada hal yang dia cintai, mengeluarkannya dari penjara dunia kepada kebebasan di negeri akhirat, mengeluarkannya dari kesempitan kepada keluasan ilmu, mengeluarkannya dari penyakit syahwat dan syubhat, menuju kepada kesembuhan di dalam beribadah kepada Allah, mendekat diri kepadanya. Iya. Dia adalah hal yang sangat indah dari ibadah yang sangat agung. Nah, ada pun tadabbur dia adalah mirip dengan tafakkur sebagaimana yang telah saya singgung. Dan tadabbur itu ada bentuk mana tafakkur di dalamnya. Sebagaimana tafakkur kadang bermana tadabbur. Hanya saya perbedaannya untuk tadabbur sebab dari kata dubur yang bermana belakang. Jadi kalau dia berpikir, dia hitung akhirnya, belakangnya. Akibat dari perkara itu kayak bagaimana. Iya. Dan tafakur itu menghadirkan sesuatu yang dia cari. Kalau misalnya dia berpikir akan kehidupan akhirat, kemudian dia bandingkan dengan kehidupan dunia, dia tafakur, kemudian dia munculkan yang ketiga, yang akhirnya dia ketahui bahwa akhirat itu lebih indah dan lebih didahulukan di atas kehidupan dunia, maka itu disebut tafakkur. Iya. Disebut dengan tafakkur. Dan di dalam tadabbur khususnya kita di bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadana, alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Iya. Memang diturunkan di dalam bulan ini Al-Quran supaya di, kita memiliki perhatian yang besar terhadapnya, keterikatan yang kuat terhadap Al-Quran. Dan kita diperintah untuk tadabbur terhadap kandungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbarun Al-Quran, am ala kulubin akfaluha Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu ada kuful-kuful ada kunci-kunci yang menutupinya. Iya. Tadabur itu yang menghidupkan hati. Kalau dia tidak mentadaburinya, mungkin ada dari kunci atau dari tirai yang menutupi hatinya. Menghalanginya untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya waliyatadzakkara ulul albab supaya orang-orang yang memiliki hati mengambil peringatan darinya mengambil peringatan darinya iya maka ini perintah tegas supaya kita tadabbur terhadap Al-Qur'an dan larangan berpaling dari memahami kandungan Al-Quran tersebut kita, dan kita wajib untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba, yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, mereka mentilawanya dengan sebenar-benar tilawah. Tilawah itu terbagi tiga. Ada tilawah lafdiyah, dia membaca Al-Quran. Dengan membenarkan lafadznya, menegakkan huruf-hurufnya. Sebagaimana diturunkan dia atau dengan bahasa lain dia baca dengan tajwid yang benar dan tilawah yang kedua adalah tilawah ma'nawiyah dia tadabbur terhadap kandungannya dia perhatikan maknanya dan tilawah yang ketiga adalah tilawah hukmiyah dia baca dari Al-Quran tersebut, dia ambil kandungannya, kemudian dia terapkan di dalam kehidupannya, dia amalkan. Iya. Kalau ini ada pada seorang hamba, maka mereka lah yang beruntung di dalam mengambil Al-Quran ini. Nah, jelas tafakkur dan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Al-Kauniyah wa Syar'iyah. Ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, apa yang ditentukan dari kejadian-kejadian, ataupun bersifat syariah pada ayat-ayat Al-Quran, ini adalah hal yang dituntut dan secara khusus terhadap Al-Quran dari bentuk meninggalkan Al-Quran disebutkan oleh para ulama adalah tidak tadabbur terhadap kandungannya. Dan ini telah dicela di dalam Al-Quran. Allah eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengadu kepada Allah akan sebagian orang yang seperti ini menjadikan Al-Quran sebagai bahan yang ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah wa qala ar-rasul ya ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura dan berkata Rasul wahai Rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang dihajar yang ditinggalkan dan dari bentuk menghajar Al-Qur'an meninggalkannya adalah tidak tadabbur terhadap kandungannya tidak tafakkur terhadap makna-makna yang terdapat di dalamnya iya kemudian tafakkur dan tadabbur ini ya berlaku pada ayat-ayat kauniyah sebagaimana yang saya terangkan tadi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Iya. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Hanya saja seorang ketika masuk di dalam pembahasan dat Allah, nama-nama dan sifat-sifat, iya, dia tidak masuk bertafakkur di dalam kefiat dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena itu telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fillah." Berfikirlah, tafakkurlah pada segala sesuatu dan jangan kalian tafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tafakkur itu iya disebutkan oleh apa namanya Ibn al Qayyim rahimahullahu taala sebuah kaidah penting. Kata beliau aslul khairi wasyarr min kibali tafakkur. Sumber kebaikan dan kejelekan itu karena berfikir tafakkur. Fa inna fikir mabdaul irada wa talab. Sebab berfikir itu adalah permulaan kehendak dan dia mencari. Fi zuhdi wa tark wal hubbi wal bughd. Apakah dalam zuhud atau meninggalkan dalam cinta maupun membenci. Iya. Karena itu, kalau seorang tafakur dalam hal yang baik pada ayat-ayat Allah kauniyah dan syariah, itulah kebaikannya. Sebagaimana kalau dia tafakur dalam hal yang jelek, pada perkara-perkara yang membawa dosa, pada perkara-perkara yang merusak hati, maka ini dari hal yang membawa kebinasaan untuk dirinya. Iya. Karena itu tafakur yang paling baik, yang paling bermanfaat adalah dia tafakur. Pertama dia tafakur pada hal-hal yang membawa kemaslahatan untuk hari akhiratnya. Kemudian yang kedua dia tafakur pada jalan-jalan yang dia bisa meraih kehidupan akhirat itu. Kemudian yang ketiga dia tafakur bagaimana menjauhi kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang bisa merusak negeri akhiratnya. Kemudian yang keempat, bagaimana dia mencari jalan untuk menghindari hal-hal yang merusak itu. Untuk mencari jalan hal-hal yang merusak itu. Nah, ini tafakur yang paling bermanfaat pada empat hal. Tidak ada tafakur di empat hal yang lainnya, tapi derajatnya di bawahnya. Yang pertama dia tafakur pada hal-hal yang ada kemaslahatan dunianya. Yang kedua dia tafakur pada jalan untuk mencapai maslahat dunia itu. Kemudian yang ketiga dia tafakur pada hal yang bisa merusak kemaslahatan dunianya. Kemudian yang keempat dia tafakur untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak kemaslahatan dunia tersebut. Iya. Kemudian kata Ibnu Al Qayyim rahimahullah, ya dan pokok pada tafakur yang paling bermanfaat ini adalah dia tafakur pada nikmat-nikmat Allah dan pemberiannya, pada perintah dan larangannya. Dan jalan-jalan ia mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebagaimana kita juga diperintah tafakur pada diri kita. Allah firman awalam ya yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka tafakur pada diri-diri mereka? Harus diperhatikan tafakur pada diri. Agar supaya seorang memperhatikan dirinya. Dari hal yang dia pikirkan pada dirinya, dia lihat penciptaannya. Dulunya keluar dalam keadaan bayi terus berjalan hingga besar. Kemudian nanti akan menjadi tua, kemudian meninggal. Ya perhatikan dari penciptaan pada dirinya. Demikian pula dia tafakur pada aib pada dirinya apa yang ada pada diri ini. Dari berbagai keadaannya, kadang dia sedih, kadang dia bergembira, kadang dia bersemangat, dan kadang dia malas. Ya. Kadang ada suatu dari maslahat dirinya yang dia perhatikan, kadang ada yang dia lupakan. Dan banyak hal pada diri perlu ditafakur dan diperhatikan agar supaya seorang itu banyak bersyukur kepada Allah dan lebih memperbaiki keadaan dirinya kalau ada hal yang harus dia perbaiki, dia banyak bertobat dan beristighfar dan memandang hari-hari depan bagaimana memperbaiki dirinya tersebut. Iya. Sebagaimana dia tafakur terhadap penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang dilakukan atau sebagaimana yang di, kita bacakan dari ayat di akhir surah Al Imran dan itu ayat-ayat dibaca oleh Rasulullah ketika beliau berdiri dari tidur malamnya. Demikian pula tafakur terhadap nikmat-nikmat Allah Tafakkur terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Iya. Tafakur terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Seluruh hal ini dari hal-hal yang membawa kebaikan untuk seorang hamba. Iya. Sebagaimana dia tafakkur dan tadabbur pada segala hal yang membawa kebaikannya dari ayat-ayat kaunia maupun ayat-ayat syariah. Dan ini semuanya dari hal yang indah. Ya, membawa seseorang kepada kebaikan. Dan di antara hal yang membantu dia untuk tafakkur, dia ketika membaca Al-Quran, dia membaca "A'udhu Billahi shaitanir rajim. Supaya dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Bisa berfikir dengan benar pada ayat-ayat yang dia baca. Dan dari hal yang membantu seorang itu bertafakkur adalah dia menjauhi maksiat. Karena maksiat ini dari hal yang menghalangi hati antara dia dan antara Allah, antara dia dengan keimanan dan ketundukan. Kemudian di antara hal yang membantu dia tafakkur adalah berziarah ke kuburan, melihat orang-orang yang sudah meninggal, tafakkur bagaimana dari keadaannya di masa mendatang. Yang jelas ini pembahasan yang sangat indah, penuh dengan manfaat dan banyak kebaikan di dalamnya, sampai sebagian para as-salaf berkata dua rakaat dengan tafakkur itu lebih baik daripada sholat satu malam penuh tapi hatinya dalam keadaan lalai. Tapi hatinya dalam keadaan lalai. Dan dimaklumi bahwa Rasulullah SAW pernah beliau sholat membaca satu ayat saja. Beliau ulangi sepanjang malam. Beliau tadabur dan tafakkur terhadap kandungan ayat tersebut. Dan di belakang tafakkur dan tadabur ini banyak manfaat yang bisa dipetik. Di antara manfaat tersebut adalah membawa seseorang untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal. Iya, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Karena itu kata Ibnu Abbas, at-tafakkur fil khair yad'u ila al-amal, wan nadam ala syarr yad'u ila tarkihi. Tafakkur dalam kebaikan itu mengantar, mengajak seseorang untuk mengamalkan kebaikan itu. Dan menyesali kejelekan itu mengajak seseorang untuk meninggalkan kejelekan tersebut. Nah, dan di antara manfaat dari tafakkur dan tadabbur membawa memberi rasa takut kepada seorang hamba dan dihadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Hatim Al-Asam rahimahullah minat dzikir yazidul hub wa minat tafakkur yazidul khauf. Di antara dzikir ada yang menambah rasa cinta kepada Allah dan di antara tafakkur ada yang menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sebagian as-salaf berkata al-fikratu tudhibul qaflah wa tuhdithu lil qalbil khasyah. Berfikir itu menghilangkan kelalaian dan menghadirkan rasa takut di dalam hati. Dan di antara manfaat tafakur dan tadabbur menambah kecintaannya kepada Rabbnya. Sebab ini dari amalan yang dicintai, dari hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin membuatnya cinta kepada Rabbnya. Dan dari manfaat Tafakur dan tadabbur adalah menambah keimanan. Menambah dari keimanan seorang hamba. Kemudian dari manfaat tadabbur dan tafakur adalah memperbaiki keadaan jiwa dan selalu menatanya untuk hal yang lebih indah di masa mendatang. Iya. Karena itu kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, tafakkur mir'atun turika hasanatika wa sayyiatika. Tafakkur itu adalah kaca. Membuat kamu bercermin di kaca itu, kamu melihat kejelekan-kejelekanmu itu yang mana dan kebaikan-kebaikanmu yang mana. Iya, dan kata Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, Al-fikratu nurun tudkhiluhu qalbaka. Fikrah, berfikir itu adalah cahaya masuk ke dalam hatimu. Dia adalah cahaya masuk ke dalam hatimu. Nah, dan diantara uh, eh, manfaat dari tafakkur adalah berfikir untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan keadaan umat. Sebab ini semuanya perlu difikirkan seorang tadabur, tafakkur dari apa sebab-sebab seorang itu mundur, apa sebab-sebab dari eh, musibah-musibah yang menimpa umat, menimpa manusia, menimpa keluarga, sehingga dengan itu ia selalu memperbaiki keadaan dan membuat langkah-langkah membawa kemaslahatan di tengah manusia. Iya, dan dari manfaat tadabur dan tafakkur ini adalah menambah ilmu, menambah pengetahuan seorang hamba dan ini diantara pokok yang dilakukan oleh para as-salaf rahimahumullahu taala suatu hal yang sangat uh, menakjubkan mereka lakukan di dalam uh, ibadahnya. Kemudian diantara manfaat dari tafakur dan tadabbur ini, dia adalah sebuah ketaatan. Karena Allah memerintah untuk tadabbur dan untuk tafakur. Dan itu adalah ketaatan. Iya. Dan dengan tadabbur ini, apalagi dia tafakur dan tadabbur terhadap Al-Quran, maka di dalam Al-Quran akan ditunjukkan kepada seorang hamba segala kebaikannya. Segala hal yang merupakan kebaikannya. Apa saja dari kebaikan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Apa saja yang bisa membangun dirinya dan membangun hatinya, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula dari keindahan tafakkur dan tadabbur, ini akan membuat iman itu semakin kokoh dan semakin kuat di dalam diri. Dan dari kebaikan tadabur dan tafakur, itu menambah pada akal seseorang, ya, menambah kedewasaannya dan cara berfikirnya, sehingga ia semakin uh, membawa kebaikan untuk dirinya, semakin banyak melihat pintu-pintu yang membawa kemaslahatan untuk dirinya. Iya. Kemudian dari tadabur dan tafakkur ini, ini akan dia dapat dari hakikat ilmu tersebut dan dia mampu untuk merasakan keindahannya kemudian mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada rahmatnya, memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang cinta untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya yang kauniyah maupun ayat-ayatnya yang syariah berada di dalam jenjang tadabbur dan tafakkur selalu memandang dan memperbaiki apa yang harus dibenahi di dalam jiwanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah untuk hari ini, hari ke-6 Ramadan dengan tema tadabbur dan tafakur. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kami kembali ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon bisa di nomor 0411 878 368. Baik, untuk pertanyaan pertama dari hamba Allah di Depok, pertanyaannya bagaimana jika fidyah diberikan kepada yayasan atau pondok dalam bentuk uang, tetapi dimaksudkan agar pihak tersebut yang membuatkan makanan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kalau diserahkan kepada pondok pesantren atau sebuah lembaga dengan maksud mereka sebagai wakilnya di dalam membuat makanan agar dikeluarkan sebagai fidyah untuk dirinya maka insya Allah Ta'ala itu tidak ada masalah. Ya, sebab di dalam membayar fidyah, demikian pula membayar kafara dan semisalnya boleh untuk diwakilkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Selanjutnya dari saudara Abdul Rahman di Jakarta. Bagaimana jika mempelajari fikih Asma'ul Husna? Apakah ini termasuk tafakkur terhadap Allah? Ya tentu, mempelajari Asmaul Husna dari ilmu yang sangat agung. Sebab itu terkait dengan ilmu tentang Allah. Dan semua ilmu yang terkait tentang Allah itu adalah ilmu yang paling mulia. Sebagaimana kemuliaan Allah di atas seluruh makhluk. Di atas segala hal. Maka mempelajari Asmaul Husna dari ilmu yang sangat indah. Dan darinya seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal kebesarannya, keagungannya dan menal dari rahmat dan kebaikannya. Ya, dan itu semuanya kalau seorang tafakur di dalamnya dari sebab yang sangat indah membangun hatinya, mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Alan di Muna. Apa hukum sholat di belakang imam yang imam itu adalah seorang peramal? Kalau dia peramal bermana orang yang mengetahui ilmu gaib, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Karena orang yang seperti ini dianggap keluar dari keislaman. Ya siapa yang mengetahui, menganggap tahu ilmu gaib, maka itu dianggap kafir keluar dari Islam dan tidak tidak syah sholat di belakang orang yang kafir. Iya. Demikian kalau dia inginkan dengan peramal juga adalah dukun yang punya uh, hubungan dengan makhluk halus atau hubungan dengan ilmu gaib, maka ini juga dari orang yang tidak boleh dilakukan sholat di belakangnya. Ya wallahu taala alam. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudari Ummu Abdillah di Kuala Lumpur. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa amalan-amalan untuk wanita yang haid di bulan Ramadan? Apakah Al-Quran yang ada maknanya bisa dibaca? Dan yang kedua, bagaimana menentukan sholat bagi wanita yang haid yang tidak menentu haidnya? Ibadah di bulan Ramadan itu banyak. Ada dikir, ada uh, dari membaca buku-buku ilmu agama, demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ingin membaca Al-Qur'an juga dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau dia baca dari hafalannya itu lebih bagus daripada dia baca dari mushaf. Iya. Yang jelas itu adalah waktu dan uh, masa Allah memuliakan kita berada di dalamnya. Maka haid itu hanya menghalangi puasa saja dan menghalangi sholat saja. Adapun ibadah yang lainnya terbuka untuk seorang hamba tidak dilarang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah waktu Aisyah haid di musim haji, kata beliau ifali ma yaf'alul haj, illa an tatufi fil bait hatta tatuhuri. Lakukan segala yang dilakukan oleh perempuan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Itu tidak diperbolehkan hingga engkau suci. Hanya dilarang tawaf di Ka'bah saja yang lainnya dari membaca Al-Quran, dikir maupun yang lainnya diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ya, perempuan di rumah banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan keluarganya, anak-anaknya. Nah, itu di bulan Ramadan adalah hal yang baik dia siapkan dari buka puasa keluarganya, ya, maka dia ingat dari keutamaan orang yang memberikan buka puasa. Sebab dia yang menyiapkan buka puasa tersebut. Walaupun misalnya itu dari harta suaminya, tapi kalau dia menyiapkannya, maka dia bersyirikat dalam pahala. Demikian pula dia e, bimbing dari keluarganya, dari anak-anaknya untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, mengarahkan ibadah mereka dan seterusnya itu juga dari amalan-amalan yang berharga wallahu taala alam. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana hukum menelan menelan ingus atau dahak bagi orang yang berpuasa? Apakah membatalkan puasa? Kalau dia adalah dahak dari dalam, uh, tidak ada masalah untuk menelannya dan itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja dari sisi kesehatan itu adalah hal yang tidak baik. Tapi kalau misalnya dia adalah uh, ingusnya dari luar kemudian masuk ke mulutnya, maka ini dari hal yang membatalkan puasa. Karena dianggap memasukkan sesuatu ke dalam apa namanya uh, mulutnya dan itu tidak diperbolehkan. Semana dengan memakan atau minum, ya wallahu taala alam. Nah. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari saudara Abu Hanifah di Baru. Pertanyaannya, bolehkah menjadikan amalan soleh untuk dijadikan wasilah dalam berdoa? Ya boleh saya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ربنا إننا سمعنا مناديا Lil للإيمان أن آمنوا Rabbana فآمنا lana dhulumana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana مع الأبرار ini doa permohonan kepada Allah dia berwasilah bahwa dia beriman kepada Allah. Dia meminta dengan keimanannya agar diampuni dosa-dosanya dan seterusnya dari apa yang disebut di dalam doa. Demikian pula kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua yang setiap dari mereka menyebut dari amalan salihnya kemudian bertawassul kepada Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan dari musibah yang menimpa mereka. Maka hal tersebut diperbolehkan wallahu taala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut dari hamba Allah. Katanya, Qadarullah, hari Minggu, bayi kami meninggal dunia. Sampai hari ini, saya terkadang masih menangis saat teringat kebersamaan kami selama dua pekan di rumah kami. Apakah hal tersebut melanggar ketentuan Allah? Bagaimana saya harus menyikapinya? Ya pertama, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap musibah yang menimpa dan memberi ganti yang lebih baik daripada itu, memberikan kesabaran untuk semuanya. Dan di sini saya nasihatkan bahwa ujian dan cobaan itu adalah ketentuan Allah Taala makhluk. Mungkin kita saat ini mendapat ujian, ada orang-orang lain yang mendapat ujian lebih berat daripada ujian kita. Kalau kita dapat ujian hanya pada satu hal, Mungkin ada orang yang mendapat ujian dalam lima hal atau sepuluh hal. Maka hendaknya kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Dan seorang hamba <clears throat> hendaknya mengetahui bahwa apa yang Allah pilihkan untuk dirinya itulah yang terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin saja kalian cinta sesuatu padahal itu adalah kejelekan untuk kalian. Maka seorang hamba hendaknya dia rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan uh, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Adapun semata menangis itu wajar pada manusia. Dia menangis ingat akan anaknya, ingat akan ayahnya, ingat akan keluarganya yang telah meninggal dan itu adalah perkara yang biasa pada manusia. Tapi tangisan disertai dengan ketidakridhaan di dalam hati, apalagi amalan tubuh yang menunjukkan tidak ridhonya seperti dia meraung-raung, memukul diri ya dan semisal dengan itu, itulah yang dilarang dan tidak diperbolehkan sebab itu dari perkara jahiliyah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua dan memberikan pahala yang terbaik untuk setiap ujian dan yang menimpa kita. Innahu wal qadiru alaihi wallahu taala Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Muslim Soli, Solihin di Kuala Pembuang. Pertanyaannya manakah yang lebih afdol? Salat witir dengan dua rakaat, kemudian salam, dan ditambah satu rakaat, kemudian salam, atau langsung tiga rakaat dengan satu kali salam? Ya dua-duanya boleh. Nah dikatakan yang mana lebih afdal, dua-duanya adalah boleh. Sebab dua-duanya disebut witir. Witir itu adalah sholat yang diakhiri dengan angka ganjil. Nah, dan itu ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahu Taala. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara Rijaluddin di Baru. Katanya bagaimana memahami hadis? Barang siapa yang mendatangi Ar-Rafa atau dukun lalu bertanya tentang sesuatu, kemudian dia benarkan, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Apakah orang yang istighfar atau bertobat dari hal tersebut tetap tidak diterima solatnya selama 40 hari? Kemudian pertanyaan kedua, apakah per perkiraan seperti ucapan insya Allah kamu akan lulus termasuk ramalan yang terlarang? Ya hadith uh, diriwayatkan oleh Muslim dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man atakahinan aw arrafan la tuqbalahu salatun arba'ina laila siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal lalu dia tanya e, maka tidak akan diterima darinya salat 40 malam iya 40 malam maksudnya malam bersama harinya dan tidak diterima di sini bermakna tidak mendapat pahala. Tidak mendapat pahala. Adapun sholat tetap wajib dilaksanakan. Kalau dia tidak mengerjakan sholat sama sekali, malah itu dosanya lebih besar. Ada konsekuensi-konsekuensi yang sangat berat terhadapnya. Tapi maksudnya adalah tidak mendapat pahala sholatnya. Dan itu selama 40 hari. Ya, dan kalau dia beristighfar, bertobat akan hal tersebut, dia dapat pahala dari istighfar dan tobatnya, dapat kebaikan dari tobatnya. Adapun e, seorang yang berkata insya Allah kamu akan lulus, tidak Masya Allah itu adalah bentuk dari apa namanya harapan. Ya, dan boleh saja, hanya saja e, orang yang mengucapkan kalimat ini, kalau dia menghendaki dengannya doa, jangan dia memakai kata insya Allah, tapi dia pastikan dia berkata semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan engkau untuk lulus. Nah, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Surudin di Makassar. Katanya antara Muhammadiyah dan NU selalu berselisih paham dalam penentuan awal puasa Ramadan. Dari hasil dari perselisihan itu membuat saya selalu ragu dalam awal bulan Ramadan sehingga membatalkan puasa saya pada hari Sabtu kemarin. Akan tetapi pada malamnya saya sudah melaksanakan tarawih sendirian. Bagaimana nasihat terhadap ya, ini? adalah hal yang berbahaya pada diri penanya. Ini namanya was-was. Ya, dan jangan masuk ke dalam pintu was-was. Dalam syariat kita itu perkara-perkara meyakinkan. Dilarang membuka pintu was-was untuk diri. Masuknya Ramadan ditentukan dengan melihat hilal. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang mutawatir dan disepakati oleh para ulama. Kalau hilal terlihat, dilakukan puasa Ramadan besoknya. Kalau tidak terlihat, apabila itu di tanggal 29, maka digenapkan menjadi 30 hari, dan lusanya masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi tidak ada hal yang perlu seorang berwas-was di dalamnya. Iya. Ada pun perselisihan antara sebagian manusia, itu perselisihan karena terjadi kalangan manusia. Kalau mengikuti manusia memang tidak ada habisnya. Pasti akan mengarah kepada kejelekan. Tapi kalau dia mengikuti dalil, semuanya akan baik. Apabila mengikuti dalil. Iya. Dan di dalam dalil hanya diterangkan metode menentukan masuknya Ramadan dengan rukyat hilal. Tidak ada metode dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu falak. Adapun orang-orang yang menganggap bahwa itu diperbolehkan di dalam memutuskan masuknya awal Ramadan itu adalah hal yang keliru. Kalau dia bawakan ayat maupun hadis itu dari pemahamannya yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, baik, pendengar sekalian. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Aslam di Depok. Katanya, apakah boleh ketika membaca Al-Quran kita buang angin lalu berudu dan membacanya kembali? Dan bagaimanakah adab yang syar'i bila kita hendak buang angin ketika sedang membaca Al-Quran? Ya, kalau seorang membaca Al-Quran, afdolnya dia membacanya dalam keadaan bertaharah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ini karena itu anat Allah ala giri tahara. Saya tidak senang berzikir kepada Allah tidak dalam keadaan bersuci. Iya. Kalau misalnya dia dalam keadaan memegang mushaf membaca kemudian keluar angin, ya maka sebaiknya dia hentikan, kemudian dia pergi berwudu lalu membaca. Tapi kalau misalnya dia di kondisi sakit atau kondisi berat, sulit untuk keluar e, berwudu, maka dia lanjutkan membaca juga, tidak ada masalah insyaallah taala. Nah. Ya, baik pendengar, kita lanjut dari saudara Abu Aidah di Kendari manakah yang didahulukan, membayar zakat atau membayar hutang? Jika kami membayar hutang pada bulan Ramadan, maka dikhawatirkan jumlah harta yang akan dizakati akan berkurang atau tidak akan sampai pada ukuran harta yang wajib dizakati. Ya ini e, pertanyaan sebenarnya e, hanya muncul dari kurang memahami apa yang dimaksud dengan harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati itu dikeluarkan zakatnya apabila telah dia pegang selama setahun. Jadi ya, kalau dia sudah pegang selama setahun dan nisabnya ada, maka dia keluarkan zakatnya. Dia keluarkan zakatnya. Apakah di situ ada hutang, ada piutang milik orang atau tidak? Sepanjang harta itu ada di tangannya, dia keluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Misalnya dia punya duit 20 juta. Atau dia punya duit 10 juta dan 5 juta misalnya atau misalnya uh, eh, 8 juta itu adalah piutang uh, milik orang. Nah, maka sepanjang itu ada di tangannya dan asalnya adalah milik dia, maka dia keluarkan zakat tersebut. Dia keluarkan zakat dari harta tersebut. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Fudail tentang hukum mengikuti wisuda. Ini dari hal-hal yang apa namanya? Kadang seorang masuk di dalamnya. Pertama dari bentuk wisuda, dari sisi prakteknya, kemudian cara berpakaiannya. Itu dari hal-hal yang tidak bersumber dari tuntunan yang merupakan sifat umat Islam. Bahkan itu berasal dari negeri-negeri kafir sana. Ya dari negeri-negeri barat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbah biqaumin falaysa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bukan dari mereka. Apa siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Termasuk dari kaum tersebut. Makanya setiap hamba berhati-hati untuk e, masuk di dalam hal-hal yang ia bisa menyerupai orang-orang kafir di dalamnya. Ya, kemudian alhamdulillah untuk kelulusan seorang boleh mengambilnya walaupun tidak dengan cara mengikuti wisuda. Itu bukan suatu hal yang diwajibkan. Ya wallahu taala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir kita hari ini yaitu pertanyaan dari saudari Amanda Pratiwi di Bulukumba. Katanya saya mempunyai puasa yang belum saya ganti hingga Ramadan berikutnya. Bagaimana hukumnya tentang hal seperti ini? Apabila Ramadan ini selesai, maka puasa yang belum diganti itu segera dibayar. Ya, tidak ada alasan mengundur lagi. Kapan dia undur? Satu hari saja. Maka pada setiap hari yang dia undur, dia berdosa di dalamnya. Ya, karena batas waktu mengganti untuk lapangan itu setelah Ramadan hingga uh, akhir bulan Syaban. Ya, kapan dia undur tanpa udur melewati itu, maka dia dianggap berdosa. Dia dianggap berdosa karena penetapan waktu menggantinya sudah ditetapkan oleh Rasulullah seperti itu dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim wallahu taala alam Ya, baik pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada demikianlah akhir pertemuan hari ini di dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Al-Qurnain bin Muhammad Sanusi Habibullah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan faedah ilmu yang besar untuk kita semua. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif ini bisa Anda unduh di website www.zulkarnain.net. Demikian pula kami sampaikan kembali bahwa siaran kajian interaktif hari ini bisa Anda simak kembali besok pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.